tentang al-ism. Ma makna al-ism? Anda mus, Baik. Wakila Al-fi'l alladhi yastahki alaihi sahibuhu adzam. Perbuatan yang pantas bagi pelakunya mendapat celaan wakila Abdul Wahab Zikir, zikir Rafi'il ladhi yastahiu alaihi sahibuhu adzam Sudah Mada Ayya amal ma la yahilullah Ayya amal ma la yahilullah Jadi berat Melakukan perbuatan yang tidak hal baginya Eh, ini pengertian dosa. Karihta tali alaihi nas. Engkau enggan manusia itu melihat perkara itu. Apakah ini berlaku secara umum? Bahasanya setiap orang yang berbuat maksiat tidak senang perbuatannya diketahui orang lain. Azam. Tidak bagaimana tafsirnya? Rinciannya bagaimana? Ya, apakah setiap orang itu kalau melakukan maksiat tidak suka diketahui orang lain? Eh Zulfa Eh Kalau Qalbil mu'min Amin fi qalbil mukmin di hatinya orang beriman itu tidak suka. Yang kedua gimana? Amma fi qalbil fajir bal yaftakhir fayatabajjah. Nah, jadi senang dan berbangga kalau melakukan kemaksiatan Nah, itu berbeda berbeda-beda keadaannya. Kemudian hadis Wabisah, ayat itu Nabi SAW Qala jita rasan bir kutunam. Aku mendatangi Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW mengatakan Engkau bertanya tentang kebaikan Aku mengatakan iya Qala bir Matma'annat ilahin nas Matma'anna ilahil qalb itu sama dengan yang, yang sebelumnya. Bahasanya kebaikan itu yang menjadikan jiwa dan hati tenang. Itu makna bimakna istaqarra. Kemudian sebelumnya istafti kolbak. Istafti kolbak pengertian istafti di sini bukan berarti minta fatwa, akan tapi isal Walaupun pada asalnya kalau ada sin dan ta itu berarti adalah pertanyaan. Jadi di sini diartikan is'al qalbak. Pertanyalah kepada hatimu. Bahwasanya kebaikan adalah yang menjadikan jiwa dan menjadikan hati itu tenang. Itu makna eh, stakorro. Kama fi Rasulullah SAW warqa hatta tatma'inna raki'a. Rukulah sampai engkau betul-betul tenang, mantap dalam beruku. Nah, dalam ruku, dalam keadaan tenang, mantap. warqa hatta tatma'inna raki'a. Ini berkaitan dengan hadis Zil Yadain. wal ism maha kafir nas wa taraddad fi al-qalb. Adapun dosa itu yang menjadikan keraguan dalam jiwa dan kegoncangan dalam hati. Wa in nas wa aftuka. Eh, walaupun manusia itu berfatwa dan mereka memberikan fatwa kepada dirimu. Ya manusia memberikan fatwa kepada dirimu dan mereka pun memberikan fatwa tadi. Ini mimba tauqid. Ini termasuk bab tauqid sebagai penguat. Bimana ay wa in aftuka wa aftuka wa aftuka. Jadi walaupun mereka memberikan fatwa kepada dirimu, mereka memberikan fatwa kepada dirimu, mereka memberikan fatwa kepada dirimu. Namun tetap hati itu tidak akan tenang. Al-Imam Nawawi menyebutkan contoh dalam kitab beliau Syarah Nawawi ya tentang walaupun sudah ada fatwa tapi tidak tenang. Jadi misalnya seorang aglabu malihi minal haram atau hadiah dan lak. Ya, seorang yang memang mayoritas harta bendanya itu dari barang haram. Orang tersebut memberikan hadiah kepada dirimu. Wa in aftal alim bihillih, walaupun ada orang alim berfatwa tentang kehalalannya, kehalalannya tetap menjadikan hati itu tidak tenang. Hati dan jiwa tidak akan tenang. Karena kita mengetahui di situ. Mengetahui bahwa orang ini kebanyakan harta bendanya dari barang haram. Walaupun memberikan hadiah kepada kita, walaupun ada fatwa dari mereka dari ulama tentang kehalalannya, tetap hati dan jiwa kita ini tidak akan tenang. Mahful kalam bisa dipahami? Makanya istafti kalau bak. Jadi hendaknya engkau bertanya kepada hatimu, tenang apa tidak tenang. Contoh yang lain jadi kalau ada seorang perempuan yang menyatakan sudah menyusui enam fulana menyusui fulana perempuan kemudian kita hendak meminang fulana tersebut walaupun mungkin ada fatwa bahwa susuan tersebut lam yastakmil belum sempurna. Selanjutnya bagi kita untuk berhati-hati. Nah, berhati-hati dan berusaha untuk meninggalkan karena kewaraan atau kezuhutan kita. Jadi walaupun sudah ada fatwa tadi, ini belum sampai nisabnya kan nisabnya apa belum sampai batasan uh, lima susuan. Tapi hati ini tetap tidak apa? Nah, tidak tenang. Maka kita berupaya untuk meninggalkannya karena sudah hadisri oleh nah misalnya ibu kita. Perempuan tersebut disusui oleh ibu kita. Dan kita hendak meminang perempuan tersebut. Tapi ibu kita misalnya sudah menyusuinya atau jadi kita dan fulanah tersebut sama-sama disusui oleh fulanah. Fulan yang eh, apa fulanah yang lain. Ini fulanah, ini fulanah yang disusui, kemudian kita juga yang ikut disusui oleh fulanah ini. Kita tidak tahu menahu tentang fulanah tersebut. Tidak tahu menahu. Kemudian hendak meminang. Maka tetap di situ. Tetap ada keraguan walaupun ada fatwa bahasa ini diperkenankan atau dibolehkan. Alabun al-fatwa Allah itu sangat dalil wa in karihta nafsaka aw karihta nafsaka wa qalbaka yajib 'alaika ma an tastakir kalau seandainya memang fatwa itu berlandaskan dengan dalil dilandaskan dengan dalil Kemudian kita tidak suka dengan atau tidak tenang dengan fatwa tersebut. Karena berdasarkan dengan dalil, tetap kita berusaha untuk menerimanya, berusaha untuk tenang. Jadi misalnya seorang alim berfatwa, wa in kuntum marda aw ala safarin fa min ayamin ukhra. Jika kalian itu berada dalam keadaan sakit ketika perjalanan maka iddah fi ayyamin ukhar bisa mengganti pada hari yang lain ketika Ramadan perjalanan atau kita sakit tidak mengapa baik kita untuk berbuka dan kita ganti pada hari yang lainnya diperhatikan jangan sibuk sendiri perhatikan walaupun hati kita ini tidak tidak tenang masa orang semua berpuasa saya tidak berpuasa. Padahal cuma naik pesawat dari sini paling Medan satu setengah jam paling. Tidak ada keletihan. Tapi inilah rukhsah. Walaupun hati tidak tenang, tapi harus menerima. Nah, harus ada ketenangan di situ. Demikian pula Idza waqa'a adubab fi inaya hadikum fal yakmisu jadi kalau ada lalat yang masuk ke wadah dari minuman kalian maka celupkanlah. Dalam hati kita mungkin tidak suka. Tapi kita harus menerima dalil itu. Karena dalam satu sayapnya itu ada penyakit dan juga ada penawarnya. Dan ini berdasarkan dengan dalil. Kita harus menerimanya. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma' shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini dalam surah An-Nisa lihat di sana. Fala maka sekali tidak. Wa rabbika demi ya Rabbmu la yu'minun. Mereka tidak akan beriman hatta yuhaqqimuka ma' shajara bainahum. Sampai mereka itu Nah, yang berhukum dengan nah, apa yang Rasulullah SAW fatwakan itu al, dari Al-Quran dan Sunnah apa yang menjadi persisian di antara mereka ثُمَّ لَيْدُ فِي أَنْفُسِمْ حَرَجَمْ مِمَّا مما يُسَلِمُ تَسْلِيمًا kemudian dalam diri mereka itu tidak ada keberatan atas apa yang kau putuskan dan hendaknya juga menerima Demikian keadaannya. Kalau fatwa itu diberlandaskan dan dalil, maka kita berusaha untuk tenang dalam melakukan perkara ini, dalam keadaan tenang. Nah. Walaupun mungkin banyak goncangan-goncangan, banyak goncangan-goncangan celaan dari sana dari sini, tapi keberlandaskan dalil, maka usahakan tenang. Berikan contoh yang lain. Jadi misalnya masyarakat berusaha untuk tidak suka dengan kita yang memakai kain di bawah eh, di atas mata kaki. Kita punya dalil. Ma'asfanil kabain al-izal bin nar. Tidak apa-apa kain yang berada di atas ada di bawah mata kaki letaknya di neraka. Nah kita berusaha untuk menaikkan kain di atas mata kaki. Walaupun mungkin banyak fatwa-fatwa yang mengatakan ini tidak wajib harus mengangkat kainnya di atas mata kaki atau banyak yang mencela tetap kita berusaha untuk menerima dan dengan tenang berjalan dengan dalil nah, nah ini keadaan orang-orang yang beriman jadi mereka tidak akan beriman dengan sebenarnya sampai mereka berhukum yang menjadikan putusan Rasulullah SAW putusan yang benar dan juga taslima. Ya berserah diri. Wain af, nah wain aftaka nas waftuka. Kemudian bagaimana kalau nah, mungkin terjadi perselisihan di kalangan para ulama? Tentunya dilihat mana yang lebih dekat dengan kebenarannya. Nah, atau dilihat dari si dalilnya yang dipakai. Jadi misalnya ada sebagian ulama yang membolehkan televisi. Tapi pembolehan tersebut itu disyaratkan <clears throat> kalau nanti terjadi daulah Islamiyah. Tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Tidak ada musik-musik. Nah, kemudian juga yang ditampilkan hanya dakwah. Ini demikian sebagian ulama membolehkan. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak membolehkan secara mutlak. Ya, maksud saya mobil misalnya. Dikatakan sampai sekarang belum terlihat mana televisi ya selama dari ini semuanya. Adanya ikhtilaf demikian pula adanya ma'azif, musik-musik. Kadang pun da'i, kemudian yang memancarai adalah perempuan. Dan kebanyakan generasi di masa kita sekarang ini terusak dengan televisi. Acara-acara yang demikian. Kalau pulang gimana coba? Nah, jadi kecuali dilihat televisi, mungkin film sinetron, mungkin film apa, sihir, macam-macam yang dilihat dalam keadaannya. Ini rusak betul keadaan. Nah, ini Makanya dilihat dari si dalil. Kalau memang mungkin nanti terjadi daulah Islamiyah, betul demikian keadaannya, ya, silahkan kalian mengambil fatwa tersebut. Jadi syaratnya tadi betul-betul murnisnya dakwah. Jadi misalnya yang ditampilkan berkaitan dengan penyampaian Al-Quran, Sunnah. Ini sudah ada di Saudi, tapi tidak secara mutlak di situ. Nah, televisi di Saudi yang ditampilkan adalah sholat lima waktu yang ada di Lail Haram. Masalah itu selingannya apa? Selingannya dengan penyampaian hadis, penyampaian Al-Quran. Itu aja ada lain. Jadi isinya dakwah nih. Kalau di Indonesia tidak ada. Nah, televisi yang demikian tadi tidak ada. Sepanjang yang kami ketahui. Ya murni demikian keadaannya, tidak ada istilah, tidak ada musik, tidak ada penyelesaian syariat yang lainnya. Baik, inilah yang menjadikan kita tenang dalam melangkahkan kaki dalam berjalan menegakkan agama Allah SWT ini. Fa'amma zabadu fayazhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Alabun fa'amma zabad ini namanya buih fayazhabu jufa'a eh, ay yaminan wa yashimalan jadi buah itu akan pergi ke kanan dan ke kiri. Kadang tertabrak dengan batu, buahnya apa? Hancur situ. Tanabrak pohon demikian juga. Wa amma ma yang faunas fayam fil ard. Adapun yang memberikan manfaat kepada manusia akan tinggal di dunia. Tinggal terus-menerus dalam keadaan berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan tenang nah jiwa tersebut dalam keadaan tenang hatinya walaupun jadi fatwa-fatwa yang lain mengatakan menyelisihinya mafum kalam ini bisa difahami lah ini anak kecil jadi bedakan antara hadis An-Nawas bin Sam'an dan juga hadis kok nah, Wabisah bin Ma'bad Al-Nawas Al-Bir Husnul Khuluq sebenarnya salahnya sama nah, sebenarnya tidak ada perselisihan di situ tidak ada perselisihan nah, karena namanya kebaikan telah kita jelaskan definisinya Kalimat jamiah ya ya ma kalimat kalimatun ya kalimatun jamiah. Ingat pandai ini. Anda Anda Muhammad Ya juga nanti dibalik Jadi Ayah amal Ma yahillulah nah, Dibalik bisa demikian jadi melakukan amalan yang halal baginya. Al-fi'l ladzi yastaki alaihi sahibu ibu Al-madh. Al-bir. Ini perbuatan yang bagi pelakunya itu pantas untuk mendapatkan pujian atau sanjungan. طيب لا